Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah. A'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Yaitu pelajaran yang ke 102. Nah, permasalahan yang ke 102. Dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah. Naam. Permasalahan yang ke-102 yaitu mengenai bahwasannya orang-orang jahiliyah mereka menuduh al iman tidak jujur di dalam niat mereka. Dan juga berprasangka bahwasanya ahlul iman memiliki tujuan-tujuan dunia dan yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih Al-mas'alatu tsaniyatu ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-102. Ramyuhum atba'ir bi'adam al ikhlasi wa talabid dunya. Tuduhan mereka terhadap para pengikut Rasul eh, bahwasanya para pengikut Rasul itu tidak punya rasa ikhlas dan hanya mencari dunia. Fa'ajabahum biqaulih. Kemudian Allah Ta'ala menjawab tuduhan mereka dengan firman-Nya, min hisabihim syai'." Bukan urusanmu perhitungan mereka sedikit pun. Jadi kalian nggak usah ikut campur, itu bukan urusan kalian perhitungan mereka. Sedikit pun bukan urusan kalian. Nah, karena perhitungan semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkan amalan hamba nanti di hari kiamat. Nah, Qala syarah Syekh Shalal min a'mali ahli jahiliyah termasuk amalan-amalan orang-orang jahiliyah annahum yarmuna al-fuqara'a bi annahum ma amanu illa min ajli an yahsulu ala syai'in min matami'id dunya termasuk perilaku perbuatan orang-orang jahiliyah bahwasannya mereka menuduh orang-orang fuqara nah bahwasannya mereka tidaklah beriman kecuali hanya dalam rangka agar mendapatkan sedikit bagian daripada Naam perkara-perkara dunia. Kama qala alu Fir'aun li Musa alaihissalam huwa wa Harun. Sebagaimana yang diucapkan oleh keluarga Fir'aun. Yang diucapkan oleh keluarga Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dan juga terhadap Nabi Harun alaihissalam. Wa takuna al kibriya'u fil ard. Naam. Dan agar menjadi orang-orang yang sombong atau istilahnya orang-orang yang terpandang, orang-orang terkenal eh, di hadapan kalian berdua di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum dalam artian tuduhan-tuduhannya tidak benar. Yang dituduhkan kepada orang-orang fuqara dan para pengikut Nabi. Wa qala Nuh, kemudian juga berkata, ya, kaum Nuh alaihissalam, "Ma hadza illa basyarun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum." Tidaklah orang ini kecuali manusia biasa seperti kalian Ya, mengecek Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya mengatakan, tidaklah orang ini melainkan manusia biasa seperti kalian. Dia ingin kalau seandainya nam dia mendapatkan nama dia lebih utama daripada kalian. Eh, dia ingin menjadi orang yang lebih utama di hadapan kalian. tuduhan tuduhan yang tidak benar. Yarmunal anbiya bi annahum yuriduna syarafa war ri'asah. Mereka menuduh para nabi bahwasanya para nabi itu ingin nam kemuliaan, ingin na barakallahu fikum kedudukan yang tinggi, ingin riasah kepemimpinan dan semisalnya. Wa yarmuna fuqara al-mu'minin bi'annahum yuriduna al-ghina was-sarwah bittiba'ihimur rasul. Kemudian mereka juga menuduh orang-orang fuqara dari kalangan kaum mukminin bahwasanya mereka ingin kekayaan, ingin kemegahan atau ke menam barakallahu kemewahan ya, dengan mereka mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Fallahu jalla wa ala qal, nam maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jangan engkau mengusir orang-orang yang mereka berdoa, menyeru terhadap Rabb mereka pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha raddun 'alaihim biqaulihim fil mu'minin. Ini adalah bantahan terhadap mereka eh, mengenai ucapan mereka terhadap enam kaum mukminin, eh, tuduhan mereka terhadap kaum mukminin innahum yuriduna dunya, bahwasanya orang-orang mukminin ingin dunia eh, menginginkan dunia. Wallahu azza wa yaqul, wallahu azza wa jalla, wallahu azza wa jalla yaqul yuriduna wajhah. Padahal orang-orang mukminin mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa asbatalahumul ikhlas. Allah telah tetapkan bagi orang-orang mukminin bahwasanya mereka itu ikhlas. Mereka berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang dalam rangka mengharapkan wajah Allah taala bukan mengharapkan dunia. Namun tuduhan-tuduhan mereka itulah yang Allah musta'an yang keliru dan juga tidak bertempatnya. Naam, ikhwani wa akhwati fillah. Azani wa azakumullah jami'an. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi intinya permasalahan yang ke-102 adalah enam tuduhan orang-orang jahiliyah Nah, barakallahu fikum terhadap para pengikut Rasul, bahwasanya para pengikut Rasul mereka adalah orang yang tidak punya rasa ikhlas, mereka hanya mencari dunia dan semisalnya. Allahul musta'an. Naam. Permasalahannya berikutnya qala al-Imam Al-Mujaddid rahimatullah alaih, al-masailu as-salisatu warabi'atu wal khamisatu satu, salisatu was-sabi'atu was-saminatu ba'dal mi'ah. Jadi permasalahan yang ke 103 sampai 108 ini yang kita bahas. Nah, barakallahu fikum permasalahan yang keberapa? 103 sampai 108. 103, 104, 105, 106, 107, 108. Permasalahan apa? Termasuk bentuk-bentuk enam atau perilaku jahiliyah adalah al-kufru bil malaikah, al-kufru bil rusul, al-kufru bil kutubi, al-iradu amma jaa'a 'anillah, al-kufru bil yaumil akhir, at-takdzibu bil liqa'illah. Ini. Permasalahan Naam yang berikutnya adalah permasalahan mulai dari permasalahan yang ketiga sampai ke delapan. Permasalahan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke delapan. Naam, barakallahu fikum. Naam. Yaitu perbuatan mereka kufur terhadap para malaikat, kufur terhadap para rasul, kufur terhadap kitab-kitabnya, eh, kufur atau i'rad berpaling dari apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap hari akhirat dan juga mendustakan nam eh, berjumpa atau mendustakan nam perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah, kullu hadhihi al-masail min umur jahiliyah. Semua permasalahan ini Nah, mulai dari 100 dikali 108 ini merupakan apa? Merupakan perkara-perkara jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutubi wa la yu'minuna bil rusul wa la yu'minuna bil malaikati wa la yu'minuna bil yawmil akhir wa la yu'minuna bil liqa'illah. Mereka orang jahiliyah tidak beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, tidak beriman terhadap para rasul, tidak beriman terhadap para malaikat, tidak beriman terhadap hari akhirat, wa la yu'minuna bil liqa'illah dan mereka tidak beriman dengan berjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan apa? Nah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'an hadhihi min umuril ghaib, dikarenakan ini semuanya termasuk perkara ghaib, wahum hum la yu'minuna bil ghaib. Sedangkan mereka tidak beriman dengan perkara ghaib katanya. Perkara ghaib yang tidak nampak mereka enggak beriman. Wa inna may yu'minu bihadzal umur. Hanya saja yang beriman dengan perkara-perkara ini man yu'minu bil ghaib. Adalah orang yang beriman tentang perkara ghaib. Naam. Falidzalika kafaru bil malaikati wal kutubi wal rusuli wal yaumil akhir. Oleh karena ini atau oleh karena nah perkara tersebut atau perbuatan nah barakallahu fikum tersebut, ha? Eh? oleh karena itu kafaru mereka telah kafir atau mereka kufur terhadap para malaikat dan kitab-kitabnya serta para rasul dan juga hari akhirat walihada asnallahu ala alladziina yu'minuuna bil ghaib fi awalil Qur'an. Oleh karena ini Allah taala memuji menyanjung eh, orang-orang yang mereka beriman terhadap enam alam ghaib eh, sebagaimana di awal Al-Qur'an surat Al-Baqarah faqala hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa alladzina la alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah itu orang-orang yang mereka beriman terhadap nam alam ghaib alam yang tidak nampak di hadapan kita barakallahu fikum dan orang-orang yang mereka menegakkan salat ila akhir ayat wa yadkhulu fi dhalika al imanu billah wal imanu bil malaikah wal kutubi wal wahyi wal imanu bil yaumil akhir dan masuk dalam Naam barakallahu fikum. Naam eh, ayat tersebut. Eh, itu ya, sifat-sifat orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya dan wahyu, eh, dan beriman terhadap hari akhirat. Kullu dzalika yadkhulu fil iman bil ghaib. Itu semuanya masuk dalam beriman terhadap perkara yang ghaib. Wal jahiliyatu la yu'minuna bil ghaib. Sedangkan orang jahiliyah mereka tidak beriman dengan perkara yang ghaib. Falidzalika yakfuruna bihadil umur. Maka ngam barakallahu fikum oleh karena itu mereka enam eh, telah kafir disebabkan karena perkara-perkara ini atau mereka kufur terhadap perkara-perkara ini. Wa yakfuruna bi liqa'illahi yaumal qiyamah dan mereka juga kufur terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah musta'an. Padahal barang siapa yang berjumpa, nah barakallahu fikum tentunya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, harus mengikhlaskan agamanya, harus na'am ittiba mencontoh sunnah atau mencontoh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa Naam, terhadap Rabbnya maka hendaknya dia beramal-amalan saleh. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh kecuali kalau diiringi dengan dua perkara, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Naam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan hendaknya dia tidak berbuat syirik kepada Allah taala dengan seorang pun atau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Na'am barakallahu fikum. Itulah syarat-syarat orang yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yaj'alana minas salihin at-tayyibin as-sabitin ala kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين